Kafir itu berlutut menghormat akhlak dan banyak mendapatkan ilmu. Jadi banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan dan ilmu. Jadi Al-Imam Abu Hanifah termasuk muridnya Sayyiduna Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Ja'far Sadiq. Imam Abu Hanifah yang sudah begitu mendalam ilmunya, bagaimana akhlaknya? Mempunyai tetangga. Dari akhlak Nina Abu Hanifah. Dia punya tetangga pemabuk, khomar. Tetangganya itu pemabuk. Sudah. Saben malam datang teriak-teriak, bengak bengak teriak. Sudah. Tonggonya Abu Hanifah. Pada saben malam, pada suatu malam, tidak ada itu suara sepi Pagi-pagi tanya Abu Hanifah, mana tonggo itu? Yang sabar malam, tengah bengok itu kok nggak ada. Tadi malam kok sepi, nggak ada. Bagaimana si pemuda itu? Orang-orang kampung kasih tahu, anu pak, ditangkap polisi. Pak Tangkapan polisi. Kantor mana? Sana. Nah di Baghdad itu semua polisi, menteri polisi, pegawai pemerintah itu rata-rata muridnya Abu Hani, Hanifah. Karena dia imam di situ. Masa? Di kantor mana sana? Berangkat ya, pakai pakainya berangkat. Masuk kantor polisi. Waktu masuk di kantor polisi, orang-orang di kantor polisi itu lihat Abu Hanifah datang berdiri semua. Ini termasuk gurunya, kiainya, berdiri semua. Saya semua heran, kok dengarin? Abu Hanifah ini datang aja apa? Kurban semua, tanya ada apa pak? Apa sini ada orang nama ini? Oh iya, kenapa? Katanya tertangkap, iya tadi malam dia mabuk begini-begini tertangkap. Itu tetangga saya. Kalau dia salah, serahkan saya, pikulkan saya. Saya yang tanggung. Dan sekarang saya minta tolong sudah dikeluarkan. Jadi Imam Abu Hanifah datang ini membela si Tonggo, iya, Walaupun begitu, itu tonggo saya. Jadi keluarkan kalau dia saya, saya yang tanggung. Apa kesalahan saya akan nanggung. Kata orang itu, kalau sudah Abu Hanifah yang membela, sudah lekas keluarkan saja. Akhirnya dikeluarkan, dikeluarkan kita tahu, eh sampai dipanggil, panggil siapa? Panggil Imam Abu Hanifah. Dengan dipanggil Imam Abu Hanifah gemetar, malu, takut, tahu tonggonya di ulama. Akhirnya keluar oleh Imam Hanifah dituntut. Kenapa kamu? Wah tadi malam begini tangkap ya sudah mari pulang pulang dinasehati. Akhirnya dengan sebab-musabab akhlaknya Imam Abu Hanifah itu, ini si pemuda ini spontan tobat terus ngaji pada Imam Abu Hanifah jadi santri sampai jadi ulama besar. Nah, inilah akhlak. Jadi jiwa yang sudah masuk dalam perdagangan Imam Abu Hanifah Dia orang kaya. Dan suka memberikan amanat barang-barang pada orang-orang lain. Lalu pada suatu hari tengkulak-tengkulaknya datang. Orang-orang yang membawa barang yang datang kebetulan ada satu baju yang baik cuma ciri al apa katakan ini baju harga 10 dinar dan ini ada cacat, ada ciri. Kalau jual katakan, ya kumpulkan. Keliling ini orang dari Baghdad keliling-keliling sampai ke Mekah. Jual. Lupanya orang ini lupa. Yang diwasiati oleh Abu Hanifah ini ciri harus kamu tunjukkan lupa. Nah zaman itu uangnya dikampili begitu. Akhirnya sudah keliling-keliling kembali. Kembali setoran. Setelah Abu Hanifah tetap ingat. Tanya, ini Uang mana? Oh ini baju yang anu, yang anu, yang anu. Oh yang dulu itu laku, yang ciri. Oh iya pak, ini uangnya. Ini uangnya. Kamu beritahu, wah saya lupa. Saya lupa tidak beritahu. Lah, bagaimana sudah saya katakan itu ciri. Itu barang rusak, kamu harus kasih tahu. Wah saya lupa. Tahu rumahnya orang, tahu di mana kampung Mekah sana. Nah, sudah kembalikan, mana uangnya dia? Ini. Jangan dibuka, kembalikan. Suruh kembalikan. Kalau kita ketepaan. Ini malah suruh kembalikan kembalikan. Sudah bawa lagi, keliling lagi tiga bulan dari Baghdad keliling sampai Mekah. Mekah datang ke kampung itu dihadapi orangnya Pak dulu saya menjual baju sama sampean pada sampean itu seperti ada yang rusak baju itu coba lihat ini ini ada oh ya saya senang tidak apa-apa kebetulan sampai datang uang saya di kampil itu ada yang palsu satu mana kampilnya ini sudah buka belum dibuka dihitung 10 satu dinar palsu Lalu mengatakan, sudah bajunya saya senang, cuma uangnya sekarang selamat saya dapat uang datang, saya ganti yang baik. jadi jujurnya Imam Abu Hanifah akhlaknya malah selamat dan on untung sampai tidak sampai kena uang palsu. Nah, ini akhlak. Jangan lagi sama sesama orang Islam, sama orang Yahudi. Diterangkan di kitab Irsyadul Ibad itu ada cinta. Ada tetangganya itu orang Yahudi. Mempunyai hutang besar pada Imam Hanifah, hutang banyak. Makanya orang kaya. Yahudi itu hutang banyak. Lalu waktu menulis, malah zaman dulu kalau nulis seperti itu mesti dikasih pasir, dikasih wedi itu keringkan. Lalu Abu Hanifah cari pasir, minta ke orang Yahudi itu, dikasih, dikasih dur. Ingat Abu Hanifah, oh iya, Yahudi ini punya hutang pada saya, kok saya ambil pasirnya, jadi ambil pasirnya. Padahal punya utang sama saya. Takut Ibu Abu Hanifah ini hutang jaronaf'an. Loh. Takut. Sebab Nabi pernah bersabda, Kullu qardin jaronaf'an fawarida. Padahal tidak sengaja Abu Hanifah. Tidak apa-apa. Tidak ada hubungan dengan itu. Tapi dari jiwanya, dari tawarruknya, dari takutnya, padahal dia lupa ambil pasir, akhirnya tahu, oh ini punya utang kepada saya. Aku datangi, Pak, utang sampean pada saya semua halal. Dibebaskan utang itu karena takut. Sebab mengambil pasir dan ngumur-ngumuri tulisannya. Loh, inilah akhlak. Padahal Imam Abu Hanifah asal bangsa Persia, tapi kalau sudah kemasukan ruh dan jiwa Islam, pengertian Al-Quran, pengertian hadis, pengertian ilmu, dan bahasa Arabnya mendalam sampai aja bisa mendalam hingga tingkat ulama besar dan imam besar dan imam madhab kita dapat mengetahui bagaimana akhlaknya. Nah karena itulah kita kesemuanya ini harus satu menjadi orang Islam yang sesungguhnya menjiwai jiwa kita dengan jiwa Islam yaitu dengan alat memahami Al-Quran memahami al-hadis, memahami kitab-kitab syariat Allah untuk kita masuk ke situ bahasanya ini harus kita pahami dan harus kita ketahui hingga kita baca dituntun oleh guru, dituntun oleh ulama kita dapat menambah pengertian langsung daripada kitab-kitab itu hingga pengertian itu dapat masuk. Nah,